Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu yanbaghi lil insan an yastaghfir safha kam? Safha 95. Yanbaghi lil insan an yastaghfir min qawli azza wa jal qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau 90 marrah. Habib Ahmad bin Umar Asmaid berkata, yang lil insan sepatutnya bagi manusia an saktir untuk memperbanyak Minggu lillah azza jal daripada firman Allah Subhanahu wa taala untuk baca ini qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri ha walau tis'in marra walaupun 90 kali ya Allah ini doanya Nabi Musa ini lapangkanlah dadaku gampangkanlah segala urusanku enak eh, ya lapang dada urusannya gampang. Rabbi syrah sadri wa yassir amri Rabbi syrah sadri wa Yang banyak baca itu. Walaupun sebanyak 90 kali. Artinya yang sering baca itu sudah. Biar gampang urusannya, biar lapang hatinya. Hmm? Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Nabi kepada sahabat, "Inna nura idza dakhalal galba in fasaha lahu sadru in syaraha lahu sadru wan fasah kalau cahaya dari Allah masuk ke dalam hati maka hati ini akan menjadi luas lapang wa hal lidzalika min alamatin ya Rasulullah apakah untuk masuknya cahaya dalam hati itu ada tanda-tandanya ya Rasul nah ini ada kata Nabi Naam, ya. Orang itu kalau sudah kemasukan nur hatinya ada tandanya. Tandanya gimana? Apakah serbannya dibelebetkan seperti kedinginan atau jalannya merunduk-runduk begitu? Atau tasbihnya diputar terus? Tandanya orang yang hatinya penuh dengan cahaya. Satu at-tajafi Anda daril ghurur, menghindar daripada kesibukan duniawi, sumpak urusan dunia. Enggak seneng dengan urusan dunia. Ana yang paling penting keluarga ana makan, ana makan kelas. Selebihnya enggak. Ini urusan miliatan. Terima kasih. Ana nggak mau disebutkan dengan urusan miliatan, urusan triliunan Padahal yang anak makan cuma sepiring. Ana cuma cari rezeki untuk nafkah diri ana dan keluarga ana. Yang lainnya ana nggak mau sibuk. At-tajafi andaril ghurur. Ini kalau orang hatinya kemasukan cahaya. Kemudian tanda kedua, wal inabah ila daril khulud, kembali untuk meraih derajat kebahagiaan daril khulud, tempat yang abadi surga. Anak akan sholat, akan dahil wajib, jaga yang sunnah, giat lel, baca Quran setiap hari sekian juz, berzikir kepada Allah. Semangat ibadah menghindar urusan dun, dunia. Wal isti'adat lil maut qabla Tanda orang yang hatinya ada cahaya mempersiapkan untuk kematiannya sebelum datang Israel merenggut jiwanya. Hmm? Lah kalau sudah gara-gara urusan dunia tidak baca Quran, gara-gara urusan dunia tidak menghadiri majelis taklim, nggak sholat berjamaah, ini bukan insyaallah usodru ini, bukan lapang dadanya, gelap itu hatinya. Masalah-masalah ruwet terus yang ia akan dapatkan nantinya. Karena itu hindari urusan dunia. Bukan berarti nggak boleh bekerja, bekerjalah. Tapi jangan kamu terlalu sibuk. Jangan menyita pikiran kamu. Kemudian seriuslah urusan akhirat dan persiapkan kematian kamu. Teruskan. Wa qala mimma yunasibu qawlahu ta'ala wal akhiratu khairun wa abqa. Wa inda qawlihi wa ma inda Allah khairun wa abqa lil ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa inda qawlihi kul ma inda Allah khairun min Allah wa min at-tijara wa nahwiha hadha ad-du'a. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Nah, surat Sabbih isma rabbikal a'la. Ya. Dikatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Bukan gitu. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kamu itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa Padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Inna hadza la fi suhufil ula, sesungguhnya keterangan ini telah disebutkan dalam suhuf-suhuf yang dahulu. Suhuf Ibrahim Musa itu suhuf Ibrahim dan Musa doanya Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Ya Allah, janganlah engkau cegah kebaikan darimu karena kejelekan dariku. Gitu. Nah, Demikian juga wa ma indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa amilus wa ah? wa lil ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ha? Itu juga doa Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Qul ma indallahi khairun min al-lawi min at tijarah. Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana gitu. Jadi eh, ayat-ayat eh, ini nerangkan bahwa yang bagus itu yang disediakan sama Tuhan, bukan kamu yang mempersiapkan untuk diri kamu. Yang dipersiapkan untuk Tuhan untukmu itu yang baik, khairun. Akhirat surga disiapkan oleh Allah untukmu. Kemudian pahala itu khairun ridhonya Allah itu khairun. Kamu mempersiapkan untuk diri kamu, sama kamu disiapkan enak ndi? Gawe sate dhewe, belai kambing, nyeseti, kemudian bakar, baru makan. Ambek siap saji. Udah disediakan sate untuk kamu sama Allah. Milih mana ini? Ya khairun itu disediakan. Allah sudah niatkan surga, sudah niatkan kenikmatan, udah menyiapkan rahmat, udah menyiapkan pahala. Mana yang lebih baik daripada yang kamu persiapkan? Anda persiapkan rumah, Anda persiapkan spring bed, Anda persiapkan itu. Yang ada di sisi Allah khairun. Itu lebih baik. Lebih baik. Karena itu jangan sibuk untuk persiapan diri kamu. Rahilah apa yang disiapkan oleh Tuhan untukmu. Itu maksudnya. Nah, wallahu a'lam.